السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله pada malam ini seperti biasanya kita bisa meneruskan pengajian rutin kita. Cuma kebetulan pada malam ini alhamdulillah kita mendapatkan tamu saudara-saudara kita yang datang dari kota Banjar dan sekitarnya di Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Timur. Kami sebagai warga Bangil mengucapkan kepada saudara-saudara kami semuanya selamat datang di kota Bangil Alhamdulillah Kota Bangil pada hari ini dan esok hari diboyong dan dipinjam oleh orang Banjar. Tapi esok hari habis sholat asar sudah sepi lagi nanti. Tapi semoga keberkahannya kita warga Bangil mendapatkan insya Allah. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan inayah berkat seorang alim, seorang kekasih Allah, seorang yang menyebarkan agama dan semoga kita semua termasuk yang bisa meniru meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin bertepatan dengan malam haul alangkah baiknya kalau seumpama kita pada malam ini mengambil pelajaran karena begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah suatu waktu berjalan dengan para sahabat-sahabatnya kemudian beliau melihat kepada pemandangan yang sangat indah maka di saat itulah beliau mengatakan di balik pemandangan-pemandangan yang indah itu terdapat hikmah. Kemudian beliau itu berjalan juga dan bertemu dengan banyak orang yang bermacam-macam mukanya dari berbaca, berbagai macam ras. Di saat itulah beliau juga mengatakan di dalam keperagaman bermacam-macamnya wajah manusia antara satu dengan yang lainnya itu juga ada hikmah. Maka Alhamdulillah pada malam ini kita juga harusnya mengambil pelajaran dan hikmah yang sangat besar. Pelajaran yang sangat besar itu yang pertama kali adalah kenapa warga Kalimantan Selatan, warga Kalimantan Timur, dan yang sekitarnya itu berbondong-bondong datang ke tempat ini, ke kota ini dengan tujuan satu saja yaitu menghadiri haul daripada seorang guru masyarakat kota Bangil dan juga masyarakat di Kalimantan Selatan dan sekitarnya guru Sarwani rahimahullah Rahmatal abrar wa askanana wa iyahu fasihal jihana fasihal jinan ya annan ya mannan kenapa demikian ambil pelajarannya kita tinggalkan semua aktivitas kita, kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan keluarga kita hanya untuk menghadiri haul. Harusnya kita sebagai warga dan masyarakat Kota Bangil ini mengambil contoh kepada mereka lihat bagaimana mereka mengagungkan seorang alim. Dan perlu diketahui bahwasanya tatkala kita menghadiri suatu haul, banyak di antara kita hadir haul tapi nggak tidak tahu apa faedahnya hadir haul. Tidak tahu logikanya itu apa sih sebenarnya yang dilakukan tatkala kita itu hadir haul? Maka secara logika hadir haul itu perumpamaannya itu seperti ini. Misalnya saya yang pas-pasan ini akhlaknya datang satu orang kepada saya. Dia datang bawa mobil Alphard. Diberikan kepada saya berikut BBKB-nya. Atau datang seseorang kepada saya dia membawa rumah yang sangat mewah, sertifikatnya diberikan kepada saya hadiah. Atau misalnya ada seseorang datang kepada saya dengan membawa uang yang begitu banyaknya di dalam karung diberikan kepada saya. Kira-kira bagaimana senangnya, gembiranya saya ini. Maka setiap yang datang sekarang ini untuk menghadiri hal guru Sarwani ini seakan-akan kita bukan hanya memberikan alfat, bukan hanya memberikan rumah yang mewah, bukan memberikan uang yang begitu banyaknya, tapi lebih dari itu semua. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, kita memberikan fatihah saja kepada orang yang sudah meninggal, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi pada malam ini Alhamdulillah begitu kita ziarah nanti Berarti kita telah memberikan itu semua kepada Guru Sarwani. Guru Sarwani seorang wali Allah, seorang alim, seorang penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, seseorang yang mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka sangat tidak mungkin kalau beliau atau semacam beliau itu kemudian memulangkan tamu-tamunya seperti kita sekarang ini dalam, tangan, dalam keadaan tangan hampa. Maka pasti yang semacam beliau itu akan mendoakan. Semua hajat kita akan dikabulkan insya Allah. Begitu kita pulang dari kota Bangil besok insya Allah semua hajat kita dikabulkan. Yang sakit disembuhkan. Baik penyakit dohir maupun batin disembuhkan Allah Ta'ala. Dan semoga keadaan kita, keadaan yang tidak baik. Semoga dirobahnya oleh Allah Ta'ala menjadi keadaan yang baik. Berkat guru kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya kita harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru. Khususnya kepada guru Sarwani dan putra-putra beliau Kiai Ustadz Kastul dan yang lainnya serta juga kepada abang Guru Ijai yang mana beliau sendiri yang menyebarkan membesarkan gurunya tersebut dan ini salah satu contoh bagaimana seorang murid kepada gurunya dan seharusnya seperti itu seorang murid kepada gurunya sehingga banyak orang tahu siapa eh, guru Sarwani Abdan ini sehingga banyak dikenal dan semuanya datang berbondong-bondong mendapatkan barokah dan mengharapkan barokah daripada beliau. Semoga keberkahan itu akan kita dapatkan. Kalau seumpama sekiranya semua penduduk masyarakat Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur, bahkan semua penduduk masyarakat Jawa Timur datang bertamu besok kepada Guru Sarwani Abgan, masih kurang orang-orangnya yang bisa diberikan barokahnya beliau. Jadi sangat banyak barokahnya orang alim ini. Oleh karena itu, maka kita ambil pelajaran yang kedua daripada hadirnya kita semuanya baik malam ini maupun esok hari untuk menghadiri haul daripada seorang syekh, seorang guru, seorang wali Allah Kiai Sarwani Abdan adalah lihat bagaimana kehidupan beliau ini. Dunianya luar biasa. Dicari-cari keberkahannya. Semua orang bertawasul dengannya. Bukankah itu tidak mau menggugah mata kita? Menggugah pikiran kita? Kenapa kita hanya menghadiri saja? Kenapa kita hanya mencari keberkahannya saja? Tapi ambil contoh, teladani kehidupan daripada beliau ini. Kenapa beliau sampai kita itu rela meninggalkan keluarga kita, meninggalkan aktivitas kita, semuanya hanya datang untuk kepada bertamu kepada Kiai Syarul Abdan. Kenapa demikian? Karena ilmunya, karena amaliyahnya, karena akhlaknya. Orang yang semacam beliau ini tidak akan kurang, tidak akan habis keberkahannya. Terus keberkahnya mengalir. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang bersumber kepada hadis Qudsi. Yaitu firman Allah SWT yang berbunyi. Iza ani abdi raditu anhu. Wa iza raditu anhu baraktu fihi wa fi asarihi wala nihayata li barakati. Yang artinya kalau seumpama hambaku itu telah melaksanakan sebuah ketaatan kepadaku, maka aku akan ridho kepadanya. Kalau sudah aku ridho kepadanya, aku berkati dirinya dan semua yang berkaitan dengannya. Dan ketahuilah keberkahanku itu tidak cukup sampai keturunan yang ketujuh, tapi terus sampai tidak ada batasnya sampai ke bawah. Tapi sebaliknya, Ida asani abdi, sahabat alaih, wa ida safattu la antu, wa nati talhakus sabi amin waladi. Yang artinya, kalau seumpama seorang hambaku telah berbuat maksiat kepadaku, maka aku akan murka kepadanya. Kalau sudah aku murka kepadanya, aku akan laknat dia. Dan ketahuilah bahwasanya laknat, laknatku akan menemui kepada keturunannya yang ketujuh. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita alhamdulillah mendapatkan kebarokannya siapa orang alim. Orang alim itu tidak ada bandingannya. Oleh karenanya bandingannya orang alim itu hanya satu yaitu para nabi. Dan bagaimana Nabi SAW mengisahkan menggambarkan tentang seorang alim itu kata Nabi SAW Man zara aliman faqad zarani Barang siapa yang berkunjung kepada orang alim berarti dia mengunjungiku Man safaha aliman faqad safahani Barang siapa yang berselamat dengan orang alim berarti dia telah berselamat denganku Man jalasa aliman faqad jalasani Barang siapa menjadikan orang alim itu teman duduknya, maka dia itu berarti teman dudukku. Wa man jalasani ajlafahullahu ma'i yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadi tempat dudukku, maka nanti kelak di hari kiamat akan bersanding denganku. Inilah yang kita harapkan Masya Allah. Kenapa demikian? Jadi supaya kita tahu kenapa orang alim itu begitu terhormat, begitu mulia, keberkahannya tidak ada habis-habisnya dan beruntung bagi mereka yang telah kenal kepada mereka. Ambil satu contoh lihat bagaimana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan tentang suatu hal pentingnya kita ada hubungan dengan seorang wali, seorang soleh maupun seorang alim. Di mana ada seorang pemuda datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau ber, beliau menangis terseduh-seduh. Sambil menangis kemudian beliau berkata kepada Syekh, "Wahai ya, Syekh, Aku tiga malam berturut-turut bermimpi ayahku sudah diazab dalam kuburnya. Maka Fisya menundukkan kepalanya. Setelah beliau menundukkan kepalanya sejenak, kemudian dia mengangkatnya kembali dan beliau mengatakan, iya, iya benar. Ayah kamu sekarang sudah diazab dalam kuburnya karena amaliyah yang tidak baik yang dilakukannya selama di dunia. Tanpa menangis ini anak muda. Beliau merangik, beliau meminta mengharap, ya saya tolong saya dia adalah ayahku. Dia adalah yang melahirkan aku. Aku punya hutang budi kepadanya yang tidak akan terbalaskan sampai kapanpun. Aku minta kepadamu ya saya berikan syafaat untuknya. Coba lihat. Karena syafaat seorang alim, seorang wali, seorang soleh. Tapi lihat bagaimana beliau Syabdul Jalani bertanya kepada putranya. Wahai anakku, apakah ayah kamu itu pernah belajar kepada aku? Jawab tidak. Apakah ayah kamu itu pernah makan satu meja denganku? Jawab tidak. Apakah ayahmu pernah lihat aku? Tidak. Apakah ayahmu pernah berjalan depan rumahku? Jawab tidak. Akhirnya beliau menundukkan kepalanya lagi. Lalu beliau berkata, iya. Ternyata ayahmu cinta kepada seseorang dan orang itu cinta kepada aku. Dari situlah aku akan memiliki syafaat kepada ayah. Coba lihat bagaimana. Yang namanya syafaatnya ulama tanpa batas. Syafaatnya aulia tanpa batas, tapi harus ada hubungan, ada sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Aku jadikan segala sesuatu itu harus ada sebabnya. Mau jadi orang alim ya belajar. Mau jadi orang yang mulia ya harus berusaha. Mau jadi orang kaya harus bekerja. Semua ada sebabnya. Di antaranya kita mendapatkan syafaatnya para ulama itu adalah ada sebabnya. Di antaranya kita belajar kepada mereka, kita mendekat kepada mereka, kita berbuat baik kepada mereka, kita mempunyai suatu tangan menolong mereka sehingga kita akan diingat oleh mereka. Maka seperti yang kita lakukan sekarang ini berarti kita telah mengadakan hubungan dengan Syekh. Berarti kita telah memberikan lebih daripada dunia dan seisinya pada malam ini dan esok hari dan itu semua tidak akan disia oleh beliau dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan pada diri kita tidak ada yang dapat mencegah sifatnya rahmat Allah. Tapi kalau kita di dalam diri kita ada sifat yang mencegah turunnya rahmat Allah, maka walaupun kita hadir hal-hal yang semacam ini, nggak ada gunanya. Apa itu sifat-sifat yang dapat mencegah rahmat Allah? Ini penting. Ini adalah sebuah nasihat kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Jangan sampai mereka itu melakukan sesuatu yang dianggapnya baik, dianggapnya memberikan dan menjadikan jaringan pahala serta ridha Allah, tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa. Yaitu apa? Lima hal durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan tali silaturahmi, istri yang durhaka kepada suaminya. Mereka berdua sesama muslim tidak saling tegur sapa lebih dari tiga hari tiga malam. Dan yang kelima orang yang mengkonsumsi narkoba itu sama sekali tidak akan mendapatkan apapun daripada kebaikan Allah. Bahkan kata Imam Ghazali dalam kitabnya bahwasanya jika salah satu daripada golongan yang lima ini meninggal di dalam Ka'bah sekalipun dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun daripada Allah. Bahkan kalaupun salah satu daripada lima ini keluar masuk seribu kali bulan Ramadan. jadi katakan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang masuk bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan sementara dosanya tidak diampuni, berarti orang itu adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Walaupun banyak sebab-sebab yang menyebabkan kita diampuni dosanya. Tapi kalau kita termasuk lima orang, kita tidak akan melakukan apapun juga. Walaupun kita keluar masuk daripada seribu Ramadan. Oleh karena itu, maka andanya bersihkan diri kita. Hilangkan sifat-sifat yang semacam itu. Apalagi yang namanya kedua orang tua. Ini sekarang sudah zamannya, maaf. Zamannya sudah yang namanya kedurhakaan anak kepada orang tua luar biasa. Ambil satu contoh saja. Saya kemarin, beberapa waktu yang lalu, saya menjenguk salah satu orang yang sakit. Salah satu orang ini sakit, sakitnya stroke. Saya kunjungi, saya doakan, saya berbicara untuk menyenangkan hatinya, sudah keluar. Begitu keluar anaknya itu datang kepada saya, dia nyeletuk. Bib, tolong doakan Bib. Oh iya saya doakan tadi. Enggak Bib, doakan biar cepat mati saja Bib katanya. Coba lihat. Ibunya yang yang merana begitu, setruk sekian lama didoakan supaya cepat mati. Loh kenapa kamu? Astagfirullah, nggak boleh kamu begitu. Iya, Bib sudah capek, Bib sudah berapa tahun sudah Bib Kenapa gak ingat-ingat bagaimana orang tuanya dahulu mencari rezeki dengan keringat, dengan segala upaya dan dan usaha dia itu mencari rezeki untuk anak-anaknya. Ketika malam dia tidur, kemudian anaknya menangis secara spontan, secara otomatis yang namanya orang tua pasti akan bangun untuk menenangkan, mendiamkan anaknya. Begitu anaknya besar, jadilah semacam ini. Nauzubillah. Nah, ini sebabnya apa? Jangan salahkan anak-anaknya saja. Jangan salahkan anak-anaknya saja. Kenapa Syekh Syarwani Abdan sekarang ini kita hauli? Kenapa beliau menjadi mulia? Karena ada formulanya. Karena dia tahu tata caranya. Gampang kok menjadi orang mulia, gampang. Menjadi orang terhormat, gampang. Menjadi orang dilulukan orang, gampang. Bagaimana cara teladannya Nabi Muhammad SAW? Teladani Nabi Muhammad. Yang siapa saja yang bisa meladani Nabi Muhammad, maka dia pasti akan dicintai oleh masyarakat. Dia akan dicintai oleh umat. Dia akan dilulukan oleh umat. Dia akan dimuliakan oleh umat. Seperti sekarang yang kita hauli ini. Syekh Sarwani Abda. Jangan salahkan anak-anak saja, Pak. Banyak di antara kita, kita nggak mau punya anak durhaka kepada orang tuanya. Tapi dimasukkan anak-anaknya ke pendidikan-pendidikan formal. Sementara kita semua sepakat di antara kita semua sepakat yang namanya anak itu, yang namanya manusia itu selalu belajarnya daripada apa yang dipandang, apa yang dilihat, dan apa yang didengar serta apa yang dibaca. Semua sepakat. Kita bayangkan, kalau seumpama yang dipelajari mereka itu hanya pendidikan formal saja. Sementara dipandang itu adalah televisi saja. Yang didengar adalah suara-suara yang berasal dari televisi yang semuanya kita sepakat yang namanya televisi semua programnya itu adalah konspirasi daripada orang-orang non-Islam. Yang merusak ini. Ini sesuai dengan fitnah yang, di, yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Inilah aral fitana tatra'u ila buyutikum kalmatar. Sungguh aku melihat yang namanya fitnah-fitnah ini masuk ke dalam rumah-rumah kalian seperti layaknya turun hujan. Lihat, subhanallah. 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan yang demikian itu. Kalau kita lihat apa maksudnya fitnah itu, semua kita bisa menjawab. Apa itu? Televisi. Kok bisa Nabi Muhammad SAW mengatakan kalmator seperti turunnya air hujan? Ternyata televisi itu ada gambarnya karena antena. Sementara antena itu mendapatkan sinyal daripada satelit. Sedangkan pengiriman sinyal dari satelit ke antena itu seperti layaknya turunnya hujan, turun naik, turun silih berganti. Sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah sekarang zaman fitnah. Jangan salahkan mereka kalau cuma nanti setelah besar kemudian mereka itu menjadi anak-anak durhaka. Ini merupakan suatu tanda mendekatnya hari kiamat. Di mana tatkala seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah tanda-tanda mendekatnya hari kiamat?" Maka jawabnya Nabi, "Wa min alamatiha an amatu rabbataha." Di antara tanda-tandanya nanti banyak ibu-ibu berupa budak perempuan yang melahirkan tuannya sendiri. Kata ulama ini bukan arti dengan hakikatnya tidak, tapi ini majas. Artinya apa? Nanti banyak yang akan menjadikan ibunya itu seperti pembantunya sendiri. Sekarang ini zamannya. Anak-anak durhaka sudah sekarang luar biasa. Bahkan yang namanya anak-anak durhaka tanpa kita sadari sudah menyebar di mana-mana bahkan sudah berada di rumah kita. Kita lihat, selalu kita dengar bagaimana tatkala pagi hari mereka itu bangun dari tidurnya mereka berteriak, "Ibu, siapkan sepatuku, siapkan tas sekolahku, siapkan sarapanku, siapkan andoku. Ibunya disuruh-suruh. Ini sudah suatu pertanda lihat bagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW sekarang sudah benar. Kenapa demikian? Karena mereka tidak belajar ilmu agama. Coba kalau mereka belajar, ingat gak kita? Ketika kita belajar di madrasah agama, ada satu kitab yang selalu kita pelajari. Karangan Syekh Umar Al-Jabbar yang ada di Surabaya itu. Apa itu? Akhlak lil banin. Itu disebutkan di situ. Orang berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib diceritakan ada ceritanya. Di antara cerita diceritakan adalah Imam Ali Zainal Abidin, cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum beliau lahir sudah disebut oleh Nabi, sudah dibanggakan oleh Nabi. Lihat bagaimana ketika dia lahir. Dia punya seorang ibu di mana ibunya ini asalnya dari Persia. Hadiah putri raja dua, kemudian dikawinkan dengan Sayyidina Hussein, keluarlah Sayyidina Ali dan Abidin yang bernama Eh, Fahar Banun. Fahar Banun ibunya itu itu berasal dari Persia. Ibunya Sayyidina Ali bin Abidin. Itu beliau itu selalu membuat masakan-masakan yang enak-enak untuk putranya Sayyidina Ali bin Abidin. Tapi herannya beliau ini setiap kali dihidangkan makanan-makanan tersebut maka beliau tidak mau mengambil mas. Kecuali yang diambilkan ibunya itu yang dimakan. Maka ibunya mengatakan wahai Ali, aku ini mau masak untuk kamu, makanlah kamu. Apa jawaban beliau? Maaf ibu, Bukan saya tidak mau, tapi saya takut saya, saya mengambil salah satu paut yang ada di depanku, ternyata itu sudah berada dalam hati kamu, kamu ingin mengambilnya. Tapi semacam itu dilaksanakan. Kita belajar lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Hafiz Sayyidul Maulid. Beliau itu dari semenjak kanak-kanak, itu setiap setiap pagi mau berangkat sekolah itu cium tangannya, cium kaki ibunya. Coba lihat di antara kita, itu, Pak. Nanti pulang kita ke Banjar kita cium kaki ibu kita. Pasti ada perasaan ah, malu, gengsi. Ah itu. Malu untuk dapat ridho Allah. Malu untuk dapat rahmat Allah. Laksanakan, paksakan. Kalau Syekh Ali bin Muhammad Habsi sudah bisa melaksanakannya dan sudah bisa merasakan akibat yang baik daripada itu. Beliau menjadi seorang rajanya wali. Beliau menjadi seorang yang barokah ilmunya, barokah maulidnya, barokah wiridnya, barokah murid-muridnya. Kenapa? Karena berbakti kepada ibunya. Nah, oleh karena itu semuanya itu di tangan kita. Rasulullah juga seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Semuanya sudah diceritakan kepada kita. Semuanya sudah dijelaskan kepada kita. Semuanya sudah diterangkan kepada kita. Di antaranya kata Nabi Muhammad, Al-Jannatu tahta abdanil ummahat. Yang namanya surga. Yang kalian inginkan baik surga akhirat maupun surga dunia. Kesenangan akhirat maupun kesenangan dunia. Semua terletak pada kaki ibu. Kita cari saja. Kita laksanakan saja. Semuanya sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad. Cuma kita ini nggak mau. Banyak pengajian di mana-mana enggak ada yang datang. Disangkanya pengajian ini pengajian ustaz itu, ustaz ini dan sebagainya tidak. Enggak ada pengajian di muka bumi ini kecuali pengajian itu berlabel majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang alim itu tidak bisa dibandingkan. mereka itu adalah orang-orang yang punya ilmu yang meneruskan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang harusnya kita lakukan, kita pelajari. Jangan sampai nanti tak kala kita sudah berada di suatu zaman banyak orang alim sudah meninggal dunia baru kita menyesal. Kita bayangkan para hadirin. Sekarang ini kita ini sebetulnya keislaman kaum muslimin ini sudah sekarat. Kita lihat bagaimana anak-anak muda kita sekarang ini. Kemarin itu, waktu malam tahun baru itu, Coba lihat, malam tahun baru Islam tidak dirayakan. Tapi malam tahun baru Masehi yang jelas-jelas kita tahu itu perhitungan tahunnya dari mulai kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa. Walaupun itu adalah Nabi kita juga kaum muslimin. Tapi kenapa kok lebih bangga kepada Nabi orang lain daripada Nabi kita sendiri? Nabi Muhammad SAW. Yang dimulai tahun-tahun hijriah daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok begitu bangganya kepada tahun-tahun masehi tapi tidak bangga kepada tahun hijriah? Dan lihat apa yang mereka lakukan. Banyak. Kalau kita buka di internet kejadian-kejadian, pada malam tahun baru mereka berpesta seks, berpesta narkoba. Sampai ada di sebagian hotel ada fotonya. Itu diperlihatkan mereka anak-anak muda-mudi itu pesta pesta narkoba sampai mereka mabuk kemudian ganti-ganti pasangan sampai kekal pagi hari mereka itu berserakan tidur begitu saja dalam keadaan telanjang tanpa busana. Kaum muslimin semuanya. Namanya nama muslim semuanya, tapi lihat bagaimana keadaannya. Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau bukan kita yang merubahnya, siapa lagi? Bawa anak-anak kita. Paksakan anak-anak kita. Ayo hadir. Harus hadir pelajaran-pelajaran ilmu agama ini. Pengajian-pengajian agama ini. Bawa. Supaya mereka itu belajar di selain alma mater alma mater pendidikan formal tapi mereka juga belajar di pendidikan agamanya supaya kita lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Cukup salah satu bukti di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladu. Pertama kali yang akan bergelantungan dengan seseorang itu justru istrinya dan anak-anaknya. Apa katanya Nabi SAW meneruskan ceritanya itu? Ada seorang tua yang sudah dihisap, ternyata lebih banyak kebaikannya ketimbang sayiatnya, sehingga dia termasuk ahli surga. Sudah akan diputuskan seperti itu tiba-tiba ada yang menuntutnya dari arah neraka sana. Ternyata ketika dilihat dia itu adalah istrinya dan anak-anaknya. Mereka berkata kepada Allah SWT, Gaya Rabbana, Khud haddana minhu, fa innahu la yu'allimuna ma najhalu, wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Yang artinya, wahai Tuhan kami, kami minta keadilanmu. Kami sekarang berada di neraka ini gara-gara orang ini. Dulu waktu di dunia orang ini tidak memberitahu kami tentang apa yang harus kami ketahui. Kalau kita tidak punya ilmu untuk mengajari anak-anak kita, masukkan ke pesantren. Biarkan mereka baca kepada guru-guru. Jangan sampai mereka itu menuntut kita dan menjadi beban bagi kita semuanya nanti kalau di akhirat. Lalu apa katanya mereka? Wa kana al haram wa nahnu la Dulu waktu aku di dunia, waktu kami di dunia, selalu dia itu memberikan makanan-makanan yang haram sementara kami tidak tahu bahwasanya itu adalah makanan yang haram. Coba lihat. Nabi SAW menggambarkan dia itu makan makanan haram, dia tidak tahu kalau makanan haram, tapi akibatnya itu terasa. Kenapa? Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man akalal halala atau ajawarihu saat am abad alimat aulam ta'ala." Kalau orang itu makanannya halal, mau tidak mau anggota badannya itu akan digunakan untuk kebaikan. Mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja seperti itu. Tapi sebaliknya kalau sudah makanannya haram, mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, pasti anggota badannya itu akan digunakan untuk maksiat. Jadi di antara sebab-sebab kenapa anak-anak kita sekarang ini banyak suruh pesantren tidak mau, masuk madrasah agama tidak mau, hadir pengajian tidak mau, itu karena makanan yang kita berikan kepada mereka. Oleh karena para hadirin mari jangan melulu kita memikirkan kesenangan cuma di dunia yang sudah dikatakan dan disifatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran wa mal hayatud dunya illa mata'ul Gurur, kesenangan yang sementara, kesenangan yang semu, berdurasi 60 sampai 70 tahun tapi nanti di akhirat kelak selama-lamanya. Oleh karenanya pikirkan baik-baik supaya kita jangan sampai menyesali kemudian hari. Yang namanya penyesalan itu datangnya di kemudian hari, bukan di awal, bukan di pertengahan tapi di akhir. Oleh karena itu cukuplah sudah merupakan sebuah pelajaran bagi kita yang bagaimana syaruhannya abdan menjadi seorang yang sangat mulia sehingga orang-orang datang dari jauh semuanya datang ingin mengharapkan keberkahannya dan bagaimana guru Ijai sana dihormati semua orang menjadi barokah bagi semua orang kenapa demikian ilmu tidak ada yang memuliakan seorang kecuali karena ilmu oleh karena itu untung masih ada para ulama masih ada dirawat mereka disayang-sayang mereka mereka itu yang akan memberikan syafaat nanti walaupun sekarang kita itu terkadang kita tampak seakan-akan kita merendahkan mereka kenapa karena kita selalu subur. Kalau buat orang alim itu selalu subur. Jadi ya, ini datang-datang ini mau minta bantuan ya. Ini datang-datang mau minta bantuan untuk pondok, untuk sekolah, sebagainya. Ya dilihat semacam ini dari saking bakirnya orang-orang sekarang. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, La yang kusumalu min sadaqah bal sudah Sampai dua kali Nabi SAW mengatakan demikian. Itu katanya ulama Kenapa Nabi SAW mengatakan yang namanya sedekah tidak akan berkurang tapi bertambah, bertambah, bertambah sampai tiga kali? Itu tiga kali tidak diucapkan kecuali untuk orang-orang seperti sekarang ini kita ini. Kalau orang sahabat tidak seperti itu. Kenapa demikian? Karena Nabi tahu kita semacam ini. Coba lihat yang namanya kaleng-kaleng untuk hari Jumat itu. Seribu rupiah saja satu minggu sekali itu sama keluarnya. Tapi lihat bagaimana orang Kristen itu. Mereka tidak keluarkan zakat itu satu tahun sekali, tidak. Tapi per minggu, per bulan itu mereka keluarkan itu dua eh, dua setengah persennya itu itu seper bulan setiap bulan atau seper sepuluh katanya mereka itu bukan dua setengah persen seper sepuluhnya dikeluarkan dibagi tiga sepertiganya untuk pendetanya sepertiganya untuk gereja sepertiganya untuk sosial sementara lihat masjid nggak penuh-penuh setiap minggu kadang-kadang lewat saja lewat saja begitu Nah, ini merupakan suatu tanda lihat bagaimana kita harus memprihatinkan keadaan kaum muslimin sekarang ini. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali ilmu agama yang diemban, dibawa, diajarkan, diarahkan oleh Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya kita minta pada Allah Taala bertanya Syekh Syarwani Abdan, semoga kita semua termasuk yang diselamatkan oleh Allah Taala. Anak-anak kita, istri kita, keturunan kita diselamatkan dari segala macam fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Semoga kita termasuk yang termasuk yang mau melaksanakan isi syariat ini dengan mudah dan gampang. Semoga kita selalu diberikan hidayah berkesinambungan sampai akhir hayat kita. Begitu pula keluarga kita dan semua kaum muslimin ya Allah. Ya Allah camkan camkan di dalam hati kita ya Allah. Hujamkan di dalam hati kita ya Allah keimanan bahwasanya nama rezeki kita akan kemana mana Yang untuk kita pasti akan sampai kepada kita. Yang bukan untuk kita tidak akan sampai kepada kita. Sehingga kami tidak gampang untuk terobos sana terobos sini melakukan sesuatu yang engkau murkai ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang beriman bahwasanya kebahagiaan berada di tangan Nabi Muhammad, berada di seputar dengan Nabi Muhammad dan berada di, di antara para khalifah Nabi Muhammad. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad pasti akan bahagia di dunia sampai di akhirat. Jadikanlah kami semua termasuk yang menjadikan pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Ya Allah pada saat engkau memanggil semua orang dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Ya Allah bangkitkanlah kami dan kami semua mendengar bahwasanya pemimpin kami adalah Nabi Muhammad SAW. Di bawah bendera Nabi Muhammad kami engkau bangkitkan ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami termasuk yang dinaungi dengan benderamu ya Allah. Bendera Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami termasuk yang dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kalaupun kau hisab kami, maka gampangkanlah kami hisab kami ya Allah dengan cepat dan mudah ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan, meminum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikanlah kami termasuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sehingga kami berhak untuk mendapatkan minuman yang mulia daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad. Ya Allah jadikanlah kami termasuk rombongan pertama yang melewati sirat secara kilat secepat kilat bersama Nabi Muhammad ya Allah dan kemudian masukkanlah kami semuanya ya Allah dalam dalam keadaan bersama Nabi Muhammad dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad digiring langsung oleh Nabi Muhammad ke dalam surga yang paling tinggi jannatul firdaus ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh